Disebutkan pada pertemuan-pertemuan terlewat <clears throat> tentang rukun iman yang enam beriman kepada Allah demikian juga wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhiri wal qadari khairi wa syarihi panjang lebar disebutkan oleh beliau bahwa takdir itu sirrullah taala rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengetahui padanya malaikat yang paling dekat demikian juga para nabi kemudian juga tentang kenabian nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berkaitan tentang surga dan neraka itu adalah dua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu wan nar makhluqatan la tafniyani abadan wa la tabidan. Tidaklah hancur keduanya selama-lamanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara kita Ahlussunnah Jamaah menetapkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu sebagai paling afdol dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu majma'in. Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman bin Ali. Kemudian disebutkan juga asyarah basyari Nabi Jannah 10 orang yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk penghuni surga kita menetapkan sebagaimana Nabi SAW menetapkan. Kemudian juga kita menetapkan tentang keutamaan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Juga tentang asrati saah, tentang tanda-tanda hari kiamat terbagi menjadi dua. Ada asratu saah al kubro kemudian asugro. Ada yang tanda-tanda hari kiamat yang kecil demikian juga yang besar. Dan kita masih dalam pembahasan tidak membenarkan para dukun demikian juga yang lainnya yang menyelisih Al-Qur'an demikian juga hadis. Kalau ramadhan Ta'ala di pembahasan panjang lebar tentang masalah ini karena berkaitan juga tentang masalah tauhid. Wala nusadiku kahinan wala arrafan. Kita tidak membenarkan dukun wala arrafan demikian juga arraf sudah kita sebutkan definisinya baik kahin yaitu dukun ataupun arafan araf ini orang yang seakan-akan mengetahui perkara-perkara yang goib arafan dari arafah banyak mengetahui perkara yang goib wala man yukhaliful kitab sunnah dan orang ini dan tidak membenarkan orang yang mengaku-ngaku sesuatu yang menyelisih Al-Qur'an demikian juga sunnah wa ijma ummah demikian juga ijma'nya ummah selama dia menyelisih Al-Qur'an demikian juga sunnah demikian juga ijma' al-ummah ijma' umat ini maka kita tidak membenarkan walaupun dia mempunyai hal-hal yang termasuk khawarikul adah menyelisih kebiasaan bisa melakukan sesuatu yang aneh-aneh maka kita tidak membenarkan dia Selama dia menyelisihi Al-Quran, demikian juga hadis, demikian juga ijma umat. Di sini ada ucapan yang bagus dibawakan oleh Imam Ibn Abil Isra Ta'ala ketika mensyarah ucapan Imam Tahawi ini. Dari ucapan Imam Syafi'i Ta'ala yang sering kita ucapkan di sini disebutkan oleh Ibn Abil Isra Ta'ala Sungkan <clears throat> oleh beliau di halaman 791 Qala Yunus bin Abdul A'la As-Sudafi. Berkata Yunus bin Abdul A'la As-Sudafi. Seorang ulama di zamannya Imam Syafi'i rahimahullah, qultu li Syafi'i, aku berkata kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i namanya Muhammad Muhammad bin Idris Syafi'i Al-Qurashi. Sebutkan beliau lahir di daerah Palestina yang kita kenal sekarang ini, Gaza ya daerah situ beliau lahir termasuk ulama-ulama Syam karena, karena Palestina termasuk ya daerah Syam kemudian belum pun tinggal di Mesir dan disebutkan Imam Syafi'i ini gurunya adalah Imam ya Imam Malik Ramadhan mempunyai murid namanya Imam Ahmad sehingga sebagian orang yang melebih-lebihkan madhab Syafi'iyah mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu lintas madhab. Jadi mengetahui madhab-madhab Maliki karena gurunya Imam Malik. Bahkan disebutkan ketika beliau belajar di hadapan Imam Malik dia sudah hafal muatok yang dikarang oleh Imam Malik taala. Demikian juga punya murid Imam Ahmad yang juga disebutkan ulama yang di situ dibangun madhab Hambali. Jadi mereka mengatakan berarti Imam Syafi'i mengetahui keadaan dari madhab Malikiyah dan keadaan yang ada di madhab Hanabilah. Sehingga mereka mengatakan paling bagus madhab Syafi'iyah. Ini ini ucapan tidak ada dalilnya. Selama dia itu adalah mencocoki Al-Quran atau hadis kita ambil. Walaupun dia mungkin dari madhab atau pendapat Imam Ahmad atau pendapat Imam Malik atau pendapat Imam Syafi'i. Adapun madhab Hanafiyah disebut oleh para ulama juga itu paling jauh dari kebenaran. Karena Abu Hanifah sedikit hafalan hadisnya. Berbeda dengan Imam Ahmad yang hafalan hadisnya banyak terbukukan dalam Musnad Ahmad. Sampai disebutkan Imam Syafi'i mengatakan kepada muridnya Imam Ahmad, "Ya Ahmad, anta alamu mini bil hadis, engkau paling tahu lebih tahu dariku tentang hadis. Kalau engkau tahu hadis sahih, beritahu aku." Menunjukkan keilmuan dimiliki Imam Ahmad. Demikian juga Imam Malik mempunyai buku Muwatta menunjukkan beliau juga mempunyai sandaran-sandaran hukum di dalam pendapat-pendapat beliau. Demikian juga Imam Syafi'i, penghafal hadis juga. Adapun Abu Hanifah banyak menggunakan rokyu, pikiran-pikiran beliau, sehingga banyak didapati dari pendapatnya itu yang menyelisih hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada di kalangan para ulama Hanafiyah yang itu alul hadis juga seperti Imam Syaila'i dan sebagainya punya buku Nasburaya. termasuk buku dari buku-buku takhrij hadis yang bagus juga tapi saya banyak mendukung pendapat pendapat Abu Hanifah maka <clears throat> disebutkan di sini Yunus bin Abdul Ala ini mengatakan kepada Imam Syafi'i, "Qul tuli Syafi'i, inna sahibana al karena Yakul adalah sahabat kita Laits mengatakan dari Lais bin Sa'ad karena termasuk ulama-ulama Mesir. Abul Haris. Sebutkan beliau ini termasuk ulama yang punya harta yang banyak. Dia tidak pernah makan kecuali dengan murid-muridnya. Maksudnya adalah bersama-sama dia memberikan makanan mereka. Walaupun demikian tidak pernah dia itu di setiap tahunnya membayar zakat. Kenapa? Karena hasil yang dia dapatkan dari perniagaan atau usaha dia miliki itu habis untuk dibagi-bagikan. Sehingga belum sampai nisab sudah habis. Ya, belum sampai batas untuk dikeluarkan sudah habis karena disedekahkan. Walaupun hartanya banyak tapi habis untuk disedekahkan. Sesungguhnya sahabat kita, sahabat kita Lais, ya Lais bin Sa'ad karena Yakul dia mengatakan idza itu rajul kalau engkau melihat seseorang yang alal ma berjalan di atas air Wala takhtarru bihi, maka jangan kalian tertipu dengannya hatta tu'ridu amruhu. Amruhu sampai ditampakkan perkara dia itu alang kita terhadap Alkitab dan sunnah terhadap Al-Quran dan hadis. Faqala Syafi'i maka berkata Imam Syafi'i jadi Lais mengatakan kalau engkau melihat seorang bisa berjalan di atas air, maka jangan kalian tertipu kepadanya sampai engkau cocokkan perkara dia itu dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka Imam Syafi'i menambahkan. Qasar Lais rahimahullah taala. Ia telah memendekkan, kurang. Lais bin Sa'ad kurang, ucapannya kurang, kurang lengkap. Kemudian belum mengatakan bal bahkan ini yang perlu ditulis, bisa ditulis berkata Imam Syafi'i ini termasuk ucapan yang menjadi patokan karena banyak dari pengikut-pengikut Syafi'iyah menisbahkan pada Syafi'iyah terjatuh ya kepada bentuk-bentuk ya hal-hal yang itu melebihkan sebagian orang. Kultus individu. Dia wali, dia wali, dia wali. Padahal apa? Meninggalkan sholat berjamaah atau di puasa Ramadan bahkan tidak berpuasa bahkan di semua di antara mereka itu meminum minuman keras sambil mengatakan tidaklah yang aku minum kecuali madu masuk di tempat-tempat pelacuran dan sebagainya ya dengan alasan ingin memasukkan ingin mendakwahi mereka Allah Ustaz. dan sebagainya dan sebagainya jadi tertipu dengan Seakan-akan karomah yang dimiliki orang tersebut padahal jauh dari Al-Qur'an dan hadis. Sehingga penting kita untuk melihat ucapan puncak dari ulama mereka, pimpinan dari ulama mereka, nisbahnya mereka yaitu kepada Imam Syafi'i. Bagaimana Imam Syafi'i mengatakan dengan jelas? Beliau mengatakan ini telah kurang lais, kurang lengkap lais bin saat. Bal bahkan ya absen tulis ini ucapan Imam Syafi'i Idza ra'aitumur rajul apabila kalian melihat seseorang yamsi alal ma berjalan di atas air, wayati yatiru fil hawa dan terbang di udara. Jadi suatu yang hebat ini berjalan di atas air kemudian terbang di udara. Setelah kita ya wali, benar-benar wali. Ada istilah wali songo dan ini dan itu, ada wali tujuh dan sebagainya. Ya, jadi tinjuan mereka itu khawarikul ada suatu yang melebihi kebiasaan, yang menembus kebiasaan. Oh, berarti hebat dia wali ini dan itu. Padahal tidak sholat berjamaah. Padahal bodoh, tidak mengetahui ilmu syariat. Bahkan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lu dia kan bisa terbang, dia kan bisa tidur di atas yakni daun pisang dan itu bisa kita lihat itu. Khurafat-khurafat, tahayul-tahayul yang ada pada orang sufi ya. Padahal Imam Syafi'i sendiri mengatakan ini. Jadi tinjuannya bukan itu. Bukan ini dan itu bukan. Apabila kalian melihat seorang laki-laki berjalan di atas air atau terbang di udara, fala tahtaru bihi, maka jangan kalian tertipu dengannya. Hatta itu amruhu sampai di timbang perkara dia alal kitab di atas kitab ini di atas Al-Qur'an. Lihat dulu bagaimana? Apakah sudah dengan Al-Qur'an atau tidak? Kalau tidak, maka dia adalah wali syaitan. Bukan wali Allah Subhanahu wa taala, tapi wali syaitan. Oleh karena itu, sudah ada bukunya Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan Al-Furqan baina auliyaillah wa auliyai syaitan. Pembeda antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Timbangannya kan dalam surat Yunus Allah menyebutkan ala inna auliya Allah la khaufun alim wa lahum ala alladziina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya kasih-kasih Allah swt tidak ada rasa takut mereka dan tidak mereka bersedih hati. Siapa itu? Alladzina amanu. Mereka adalah orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun dan mereka bertakwa. Sudah tujuannya itu. Padahal namanya iman yang mengimani dari perkumpulan iman, bertakwa yaitu apa? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Ya itu. jadi ucapan ini terkenal dan masyhur bisa menjadi menjadi senjata kita di hadapan orang-orang yang mengaku sebagai syafi'iyah kemudian meyakini seseorang wali dan sebagainya padahal dia jauh dari Al-Quran demikian juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan Imam Syafi'i ini sahih ada di bukunya Imam Baihaqi Taala yang berjudul Al-Manaqib. Demikian juga Al-Alikai. <clears throat> Demikian juga yang lainnya Ibnu Abi Hatim di Adab Syafi'i disebutkan. Kecuali Imam Syafi'i Taala ini. <clears throat> Kemudian juga sudah kita sebutkan tentang definisi definisi kahin yaitu orang yang mengaku mengetahui perkara-perkara yang goib walaupun goib sendiri eh, kita sudah pernah bahas di dalam usul salasa itu ada beberapa rincian <clears throat> goib itu ada goib untuk perkara yang akan datang maka tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu Wa Taala ada goib yang dia itu di waktu kita ini yaitu itu gaib tidak diketahui oleh orang yang di luar tempat tersebut. Tapi untuk orang yang di dalam tempat tersebut, dia mengetahuinya. Ya, seperti kita contohkan di ruangan ini. Orang yang hadir di sini mengetahui ada meja di sini, ada ya ini buku, demikian juga yang lainnya. Bukan perkara yang gaib. Binisbah atau menurut kita seperti itu bukan sesuatu yang goib, Tetapi untuk orang yang di luar ruangan kita ini, maka apa yang ada di ruang kita ini adalah sesuatu yang goib bagi mereka. Ya itu. Ini mereka membagi. Ya para ulama, ulama demikian. <clears throat> Semoga oleh Syekh Utsaimin di halaman 140 ketika beliau menyebutkan pembahasan tentang togut di antara togut itu adalah waman waman tidak say'an min ilmi goib. Orang yang mengaku-ngaku suatu dari ilmu goib. Orang mengaku perkara goib itu termasuk tauhid. Dukun-dukun itu adalah tauhid. Kemudian beliau menjelaskan bahwa goib sendiri ada dua macam. Goib secara bahasa magoba anil insan, apa yang tersembunyi dari seorang itu namanya goib. Bahwa nau'an dia ada dua. Waqi' wa mustaqbal. Apa yang terjadi sekarang dan yang akan datang. Wa goibul waqi' nisbi, sesuatu yang goib, sesuatu yang tersembunyi yang yang terjadi sekarang ini itu nisbi. Ya, tidak tidak semuanya. Itu maknanya. Jadi ini pembahasan di Yusuf Sasa juga. Jadi goib itu artinya apa yang tersembunyi bagi seorang. Dia ada dua, ada yang wakil yang terjadi sekarang, ada yang akan datang. Adapun yang terjadi sekarang itu nisbi. Nisbi maksudnya apa nisbi? Nisbi bisa jadi itu adalah goib bagi seseorang, bisa jadi dia itu tidak goib bagi seseorang. Nah itu aku ini saksin makluman wali akhar majhulan. Keadaannya untuk seorang bisa diketahui. Seseorang bisa mengetahui, tapi orang yang lain tidak mengetahui apa itu tadi. Kita contohkan. Jadi kursi atau meja yang ada di sini itu adalah tidak goib bagi orang di sini karena dilihat, dilihat, diperhatikan. Tapi kalau orang yang selain di tempat ini, meja yang ada di sini suatu yang goib karena dia tidak lihat. Nah itu. Adapun goib mustabal Suatu yang tersembunyi yang akan datang itu adalah hakiki, benar-benar tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali Allah SWT. Di perkara yang akan datang, perkara yang akan datang itu adalah benar-benar goib secara hakikatnya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali Allah SWT. Ya itu. <clears throat> Adapun dukun bagaimana? Dukun, dukun dia mengaku-ngaku mengetahui perkara yang akan datang, maka dia ini adalah orang yang kafir. Sudah lewat pembahasannya. Kadang-kadang juga Ya, dukun itu bisa mengabarkan benda yang hilang. Yang ada yang tidak ada di depan dia. Dengan bantuan apa? Dengan bantuan setan, ya, dengan bantuan jin dan semisalnya. Jadi goib yang dia itu terjadi sekarang ini, ya, kadang-kadang dukun bisa mengetahui dengan perantaraan dengan bantuan setan-setan tersebut. Kemudian sukan oleh Imam bin Abdul Izz taala, ini sudah pernah kita sukan juga <clears throat> Beliau mengatakan haulail ladzina yaf'aluna hadhil af'al. Al-kharij anu kita basuna sunnah, Anwar. Mereka ini ya bisa ditulis ini ini bukan oleh beliau ketika menjelaskan ucapan Imam Mutawi tadi, kita tidak membenarkan dukun, tidak membenarkan paranormal, ya istilahnya paranormal, melebihi orang-orang yang normal, istilah istilah-istilah yang ingin untuk menipu manusia sebenarnya. <clears throat> Kita tidak membenarkan dukun, tidak membenarkan paranormal, Demikian juga tidak membenarkan siapapun yang menyelisih Al-Quran dan hadis, demikian juga ijma. Maka disebutkan orang-orang yang menyelisih ini tadi, ya, dan mereka ini yang melakukan perbuatan-perbuatan yang keluar dari Al-Quran dan Sunnah, anwa ada bermacam-macam. Ya bisa ditulis orang-orang yang melakukan perbuatan Khorijani yang kita sunnah keluar dari Al-Quran dan hadis itu bermacam-macam. Ya, bentuk mereka ini bermacam-macam. Dan kita mengingkari semuanya. <clears throat> Ini perbuatan yang menyelisi Al-Quran dan hadis itu bermacam-macam. Yang pertama, no'un minhum. Jenis yang pertama adalah ahlu talbis wa kadhib wa khidah. Pelaku perancuan dan pendustaan dan penipuan. Ini orang-orang tukang menipu, ya demikian juga tukang berdusta dan tukang membuat kerancuan, kebingungan, membuat bingung orang. Ya, ini, ini jenis yang pertama. <clears throat> Maka disebutkan oleh beliau kesimpulannya fahaula yastahiqun al-uqubah al-balighah. Mereka ini berhak mendapatkan hukuman yang besar. Alati tarduhum yang membuat takut mereka dan semisal mereka untuk berbuat dusta, demikian juga menipu, demikian juga perancuan. Waqad yakunu fi haula'i man qatl. Bahkan bisa jadi berhak untuk dibunuh. Ya itu. Jadi orang-orang jenis ini tadi ahli bohong, ahli menipu, demikian juga ahli merancukan atau membingungkan orang berhak dihukum dengan keras atau berhak untuk dibunuh. Ini kesimpulannya. Siapa ini? <clears throat> Disebutkan ini yadhhiru ahaduhum ta'atal jinnah. Menampakkan manusia ya. Ini salah seorang mereka menampakkan kepada manusia bahwa jin taat kepadanya. Wah aku punya pembantu-pembantu, punya kodam-kodam, punya hubungan dengan jin. Seperti apa siapa tadi? Dukun-dukun tadi. Ya. ya dai, ya, ini orang-orang mengaku-ngaku bahwa dia termasuk orang-orang yang punya pengetahuan. Bukorok kadibin, bahkan menampakkan seakan-akan zuhud, miskin, dan mereka adalah para pendusta. Demikian juga makarin, orang yang suka membuat makar, maka berhak untuk mendapat ini. Kaman yadain nubuwah dan berhak untuk dibunuh seperti apa? Seperti orang yang itu mengaku sebagai nabi. Ya, jenis yang pertama tadi, contoh yang paling jelas bisa ditulis itu apa? Orang yang mengaku sebagai nabi. Ya, mengaku sebagai rasul, sebagai nabi, maka orang seperti ini berhak untuk dibunuh. Bahkan seperti muhtar bin Abu Bait Bagaimana dia tertipu dengan keadaan dia, banyaknya pertolongan Allah swt kepada dia. Ya, akhirnya mengaku sebagai nabi. Maka waktu itu kemudian dia pun dibunuh juga. Demikian juga contohnya adalah lubu tabir saya minat syariah. Ini contohnya ini yang lebih tepat ya. Tadi orang yang mengaku sebagai nabi atau orang yang meminta untuk dirubah syariat tersebut. Wah nawidalik dan semisalnya. Ini orang-orang ahli dusta, orang-orang ahli menipu. Demikian juga talbis membuat kerancuan, membuat bingung. Seperti mengaku sebagai nabi, ini diberikan hukuman yang berat atau bahkan dibunuh. Nah ini. Ini yang pertama. <clears throat> yang kedua, wana unyata fi hadil umur jenis orang yang berbicara ala sabil jad wal hakiki bi anwa'i sihir. Seseorang yang berbuat dengan sungguh-sungguh dengan berbagai macam bentuk sihir. Ya, dia berbuat dengan bersungguh-sungguh, berbicara dengan bersungguh-sungguh dengan perkara yang berkaitan dengan sihir. Ya ini. Jadi hukum tukang sihir. Atau jenis yang kedua adalah tukang-tukang sihir. Termasuk juga orang-orang yang menyelisih Al-Qur'an dan hadis demikian juga ijma. Itu orang yang berbicara dengan perkara berkaitan dengan sihir. Jumhur ulama, kebanyakan ulama yujibuna qatl sahir, mewajibkan untuk tukang sihir ini dibunuh. Ini sudah lewat pembahasannya. Yaitu ini jadi jenis yang kedua orang-orang yang dia itu sebagai tukang-tukang sihir. Hmm. Walaupun saya Utsaimin belum menyebutkan, sudah lewat juga bahwa sihir ini terbagi menjadi dua. Bahkan di kitab Tauhid tidak disebutkan hukumnya secara jelas karena bermacam-macam jenisnya. Bahkan Nabi sendiri pernah kita sebutkan mengatakan minal bayan ala inna minal bayan la sihra dari ucapan sihir, ucapan termasuk sihir. Ya, karena bisa merubah pikiran seorang. <clears throat> Sehingga sebagian ulama tidak tidak memberikan ya hukum secara pasti seperti di dalam kitab tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul taala. Ya disebutkan bahwa sihir sendiri secara bahasa adalah makhofnya wala sababuhu. Apa yang tersembunyi dan lembut sebabnya, itu sihir. Kemudian beliau menyebutkan, saya menyebutkan di Qol Mufid, ya, beliau menyebutkan bahwa sihir terbagi menjadi dua. Paham? Sihir terbagi menjadi dua. Al-awal yang pertama ukot waruko. Sihir yang berupa apa? Ikatan-ikatan dan jampi-jampi. Hai, mananya adalah kiroat wa tolasim. Bacaan-bacaan dan mantra-mantra. Ya tawasul biasa sihir ila istighdami syaitin. Bersambung tukang sihir dengan bantuan syaitan. Bima yuridu bihi doror masfur. Dari apa yang dia inginkan terhadap bahaya orang yang disihir. Jadi dia dia ingin ya kerusakan atau bahaya terhadap orang yang disihir. Ini jenis yang pertama. Sihir yang berupa apa tadi? Sihir yang berupa ikatan-ikatan, istilah mereka buhul-buhul. Ya, min syarrin nafasati fil uqad, dari kejelekan perempuan-perempuan yang meniup-niup di uqad. Di buhul-buhul itu ketika akan menyantet atau mensihir jadi bentuk syair pertama ini yang biasa kita pahami, yaitu apa? Yaitu berupa ikatan-ikatan dan jampi-jampi. Bacaan-bacaan mantra-mantra yang menghubungkan tukang sihir dengan setan-setan untuk menghancurkan orang yang disihir. Ya ini. <clears throat> Tapi ini semua adalah dengan kehendak Allah SWT. tentu saja. Wa ma hum nabi min hadin ila ilah Dan tidaklah mereka mampu membahayakan seorang pun kecuali dengan izin Allah SWT. Kemudian yang kedua nih jenis yang kedua bisa tulis bentuk sir itu yang kadang kita tidak <clears throat> menyebutkan ini padahal ini penting juga yaitu sihir berupa adawiyah wa akokir berupa obat-obat ya demikian juga obat dari tanaman-tanaman istilah kita herbal-herbal itu tuh saru ala badanil mashur mempengaruhi badannya orang yang disihir wa aklihi demikian juga akalnya itu jadi sihir dengan menggunakan obat-obatan. Kalau kita mungkin pil koplo dan sebagainya itu termasuk untuk sihir itu. Ya, orangnya dikasih ya pil kemudian menjadi mabuk. Nauzubillah. Tukang sihir tukang sihir itu jahat. jahat Banyak itu perempuan-perempuan yang kemudian tertipu. Allah mustahil terjadi terjadi berzina dan sebagainya. Disuruh minum dan itu padahal itu adalah airnya diberikan apa? Diberikan tadi obat-obat penenang, demikian juga obat-obat untuk menghilangkan akal, ada juga menggunakan hipnotis dan sebagainya. Ya, itu berbagai berbagai macam bentuk-bentuk sihir. Jadi jenis yang kedua itu adalah sihir berupa obat-obatan dan obat-obatan dari tanaman-tanaman itu akokir yang mempengaruhi badan orang yang disihir dan akal orang yang disihir. Maka kadang-kadang apa dengan bentuk dua bentuk sihir ini tadi ya seorang yang dia itu suami istri menjadi berpisah membuat benci seorang yang dia itu tidak ada rasa suka, rasa, rasa suka karena dipelet menjadi suka. Ini dari bentuk-bentuk dan macam-macam sihir. Dari pembagian ini tadi, paham ya dari pembagian ini tadi, ya bahwa sihir terbagi menjadi dua berupa jampi-jampi, mantra-mantra, bacaan-bacaan, yang kedua tadi obat-obatan. Dari sini kita bisa membagi hukum-hukum tukang sihir. Berarti jenis yang pertama kafir kan itu. Karena dia menggunakan apa seton-seton. Bantuan setan-setan. Jenis yang kedua menggunakan obat-obatan tidak sampai kafir karena dia menggunakan obat. Orang yang meminumnya itu menjadi mabuk atau tidak sadarkan diri, diambil hartanya, dibohongi dan sebagainya. Oleh karena itu saya saya belum mengatakan ulakin atafsim masabik karena jadi perselisihan hukum sihir tukang sihir ini kafir atau enggak. Tapi kalau kita kembalikan kepada pembagian ini, beliau mengatakan dari pembagian yang tadi disebutkan Ya tabayyanu lebih hukmu hadil masalah, menjadi jelas hukum masalah ini. Bagaimana hukum tukang sihir? Maka dari sini jelas. Paman kana sihru bi wasati syayatin fa innahu yakfur. Kalau kemudian sihirnya itu dengan jalan seton-seton jenis yang pertama berarti kafir sudah selesai. Ya. Karena tidak mungkin didapatkan kecuali dengan syirik. Innama nahnu fitnatun fala takfur bukan dalam surah Al-Baqarah. Kami ini sebagai cobaan. Ya, untuk kalian. Maka jangan kalian kafur. Jangan kalian apa kafir dengan sebab mempelajari sihir tadi. Ya, itu. Kisahnya Harut wa Marut. <clears throat> Kemudian wa man kana bil adawiyah wala badan badan siapa yang sihirnya dengan obat-obatan atau pil-pil dari tanaman-tanaman, fala yakfur, tapi maka tidak kafir. Kalau menggunakan obat-obat tadi, maka tidak kafir pelakunya. Maka termasuk dari asian orang yang dimaksiat, muktadian yang menyakiti. Berarti kalau dia dengan pilnya itu buat orang itu mati, berarti dia dikisos kan itu dalam hukum Islam. Ya jelas. Ini jenis yang kedua yang dibawakan oleh Imam bin Abdul Is. Orang-orang yang mengaku-ngaku ya, mengaku-ngaku mengatai perkara gaib. Demikian juga menyelisih Al-Qur'an, hadis, demikian juga ijma jenis yang kedua, yaitu tukang-tukang sihir. Kalau yang tadi yang pertama mengaku sebagai nabi dan semisalnya. Kalau jenis yang kedua ini tadi tukang sihir, tadi sudah kita sebutkan hukumnya bagaimana? Hukumnya tadi kembalikan bagian tadi. Tapi secara umum kafir ya itu. Karena karena dia berhubungan dengan setan. Tapi kalau murni dia menggunakan obat-obat, sebagaimana kita sekarang dapati bermacam-macam itu bentuk-bentuknya. Ada berupa pil, ada minuman, ya, gelas dikasih e, obat itu, kemudian orang itu meminumnya, yang dikasih minum menjadi apa? Menjadi tidak sadar sadarkan diri sama sekali. Demikian juga bentuk hipnotis dan sebagainya. Maka bagian ini tadi kita sebutkan. <clears throat> Kemudian juga disebutkan Ini berkaitan juga orang-orang yang mengakui tentang ilmu nujum dengan bintang itu mempunyai pengaruh kepada apa yang di bumi. Ya, seperti ini juga termasuk bentuk-bentuk kafiran mengaku sebagai orang mengetahui ilmu gaib. <clears throat> Kemudian dia juga disebutkan yang ketiga wanaun minum yatakalum bil ahwal syaitoniyah. Ya. Jenis orang yang berbicara dengan keadaan, keadaan berbicara dalam keadaan-keadaan setonnya. Berbicara keadaan-keadaan yang menunjukkan keadaan-keadaan setan. Wal kusyuh mampu menyibak perkara yang akan datang. Wa mukhatabah rijal goib bisa berbicara dengan wali-wali, orang-orang goib, dengan setan-setan. Wa analah mengaku juga dia telah mempunyai hal-hal yang bisa menyelisih kebiasaan Anahum, aulia Allah dan mengatakan mereka itu adalah wali Allah. Ya. Maka seperti ini juga termasuk golongan orang-orang musyrik. Ya, seperti ini termasuk orang-orang golongan musyrik. Ya, demikian boleh disebutkan Kemudian disebutkan tadi ucapan Imam Syafi'i barang siapa yang dia itu mengatakan atau mempunyai perbuatan bisa berjalan dan sebagainya di atas air demikian juga terbang di udara maka jangan kalian tertipu sampai kalian cocokkan amalan dia itu dengan apa dengan Al-Qur'an yaitu Soalnya di sini ya selesai pembahasan kita ya pembahasan bahwa orang-orang yang dia itu mengaku perkara yang goib mengaku, mengaku perkara-perkara yang akan datang Demikian juga menyelisihi, mengaku sesuatu yang dia menyelisihi Al-Quran, demikian juga sunnah dan ijma, maka kita tidak membenarkannya. Kita membaca sunnah kawiyah.